Kemudian berkata Al-Hafidh Abu Al-Fida Imaduddin Ismail ibn Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullah ta'ala Faslun Pasal yang berikutnya yang diberi judul Ghazwatul Hudaybiyah Perang Al-Hudaybiyah atau disebut juga sulhul hudaybiyah perdamaian al-hudaybiyah atau perjanjian al-hudaybiyah walamma كان ذو qi'dah من as-sanati sadisati pada saat di bulan Dzulqa'dah di tahun yang ke-6 Hijriah خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتمرا في ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم keluar untuk menunaikan ibadah umrah bersama dengan seribu para sahabat. Tujuan mereka adalah untuk menunaikan ibadah, jadi bukan untuk berperang. Semata-mata untuk menunaikan ibadah umrah. Qila wa khamsumi'ah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka berjumlah 1500 orang. Maksudnya wa khamsumi'ah yakni alf wa khamsumi'ah. Wa qila wa arba'umi'ah. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka berjumlah 1400 orang. Wa qila wa 300. Ada pula yang mengatakan mereka berjumlah 1300 orang. Wa qila ghairu dzalik. Dan ada pula yang berpendapat yang lainnya. وأما من زعم أنه إنما خرج في سبعمائة فقد غلط Adapun yang menyangka bahwa beliau keluar bersama dengan 700 sahabat maka sungguh dia telah keliru. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah dalam menerangkan tentang berapa jumlah mereka. Sebagian riwayat menyebutkan menyebutkan bahwa mereka berjumlah 1500. Ada yang bahkan menyebutkan secara detail 1525. Ada yang menyebutkan 1600 ada yang menyebutkan 1300, ada yang menyebutkan 1400. Al-Allamah Ibnu qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad beliau menyebutkan beberapa alasan yang berkesimpulan bahwa yang sahih dari riwayat tersebut yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu an yang berjumlah 1400 orang dan beliau mengatakan wal qalbu ila hadza amyal hati saya lebih condong kepada pendapat ini yang mengatakan mereka berjumlah 1400. al Hafiz Ibn Hajar rahimahullah beliau berusaha untuk mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut bahwa tidak ada pertentangan antara penyebutan 1300, 1400, 1500, 1600. Namun ini dilihat dari <clears throat> jumlah para sahabat yang kemudian bertambah dan bertambah sebagian menghitungnya 1300 lalu kemudian terjadi penambahan hingga menjadi 1600 wallahu taala alam falamma alima al bidzalik jama'u ahabishahum tatkala orang-orang musyrikin mengetahui akan kedatangan Rasulullah alaihissalam bersama dengan kaum muslimin maka mereka pun mengumpulkan ahabish telah kita terangkan sebelumnya bahwa al habis, ini mereka adalah orang-orang yang tinggal di seputar Makkah yang ikut membantu kaum Quraisy dalam menyatakan permusuhannya kepada kaum muslimin. Maka mereka ini pun dikumpulkan wa kharaju min Makkah dan mereka keluar dari Makkah saddina lahu 'anil i'timar hadzal 'am. Yang tujuan mereka adalah menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menunaikan ibadah umrah pada tahun ini. Pada tahun ke-6 Hijriyah. وقدموا على خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم lalu mereka mengangkat Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan berkuda milik orang-orang kafir Quraisy untuk diarahkan menuju ke Qura' al-Ghamim, salah satu tempat yang ada di dekat kota Makkah. Di Qura' al-Ghamim. Tujuannya adalah untuk menghalangi agar kaum muslimin mereka tidak bisa memasuki kota Makkah wa khalafahu sallallahu alaihi وسلم fi tariq maka Rasulullah alaihi salatu والسلام menyelisihi Qura'ul Ghamim menyelisihi tempat uh, tunggunya Khalid bin Walid bersama dengan pasukan berkudanya rupa-rupanya berita ini sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa mereka akan dihalangi oleh pasukannya Khalid bin Walid di jalan tersebut. Sempat terjadi musyawarah. Rasulullah alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang apa yang harus mereka perbuat. Apakah mereka akan menghadapi Khalid bin Walid sehingga terjadi pertempuran ataukah mereka berusaha mencari jalur yang lain? mencari jalan yang lain. Karena tujuan mereka adalah untuk menunaikan umrah, bukan untuk berperang. Mereka tidak bertujuan sama sekali untuk berperang ketika itu. Sehingga kemudian terjadilah kesepakatan bahwa mereka tidak melewati jalur yang di sana ada Khalid bin Walid bersama dengan pasukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi jalan tersebut. Fantaha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-Hudaybiyah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berangkat menuju al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah yakni arah yang lain yang berbeda dari Qura'ul Ghamim. Ini juga merupakan salah satu tempat halal di luar tanah suci, di luar tanah haram. Di daerah Al-Hudaybiyah. Untuk menyelisihi agar mereka tidak bertemu dengan pasukan Khalid bin Walid. Nah, ketika mereka tiba di Hudaybiyah maka mereka pun berhenti. Karena itu sudah perbatasan menuju ke tanah haram. Wa tarasala huwa wal musyrikuna hatta jaa Suhail bin Amr Lalu terjadilah saling utus mengutus. Rasulullah mengutus utusannya mendatangi kaum Quraisy bahwa tujuan mereka bukan untuk berperang namun untuk menunaikan ibadah umrah. Sehingga kaum muslimin meminta agar mereka tidak dihalangi, bukan tujuan berperang. Nah, akan tetapi dari pihak kaum Quraisy bersikukuh untuk menghalangi mereka. Bersikukuh untuk tetap menghalangi kaum muslimin memasuki kota Makkah. Sehingga datanglah Suhail bin Amr. Nah, sebelum datang Suhail bin Amr, sudah datang orang-orang musyrik yang lainnya telah datang orang-orang musyrik yang lain yang terjadi dialog antara kaum muslimin dengan sebagian orang-orang musyrik tersebut. Setelah itu barulah Suhail bin Amr datang. Pada saat Suhail bin Amr tiba, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang namanya. Lalu diketahui namanya Suhail maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahul amrukum. Berarti perkara kalian menjadi mudah. Beliau mengambil dari nama Suhail. Suhail dari Sahal yang menunjukkan kemudahan. Maka beliau pun optimis dari nama Suhail tersebut. Ini yang disebut al-fa'al karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'al. Rasulullah SAW sedang dengan hal-hal yang optimis yang kaitannya dengan sesuatu nama ya nama seorang itu memberi uh, sifat optimis pada diri seorang yang datang Suhail bukan Sa'ab yang datang kalau Sa'ab yang datang tambah sulit tapi namanya Suhail kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahula lakum amrukum insyaallah menjadi mudah urusannya ya karena namanya Suhail ya biasanya Suhail yakni memberi pengaruh kepada seseorang maka akan diberi kemudahan akhirnya terjadilah dialog antara kaum muslimin dengan Suhail bin Amr fasalahahu maka terjadilah suluh terjadilah ikatan perjanjian damai nah dengan Suhail bin Amr sempat terjadi akhdun warad ada bantah membantah dalam menulis isi perjanjian itu ketika ditulis bismillahirrahmanirrahim maka diingkari oleh Suhail Kenapa engkau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Kami tidak mengenal apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Tulis Bismikallahumma. Maka Rasulullah SAW mengikuti. Tulis apa yang dikatakan. Bismikallahumma. Kan tidak mengandung kemungkaran. Bismikallahumma. Iya kan? Dia tidak mengatakan Bismillata, Bismil Uzza, jadi tidak mengandung hal yang haram. Bismikallahumma. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti. Lalu ketika disebut nama Rasulullah Muhammadun Rasulullah diingkari. Kalau seandainya benar engkau Rasulullah, kami tidak akan menentangmu. Nah, tulis Muhammad, tulis namanya. Diikuti oleh Rasulullah alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian dicatatlah isi-isi eh, uh, dari perjanjian itu yang nanti akan disebutkan. Fasalahahu ala yarji'a anhum 'amahu hadha. Maka Rasulullah alaihissalam mengikat perjanjian dengan Suhail yang mewakili orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian tersebut bahwa mereka kembali pada tahun mereka ini. Jangan mereka menunaikan ibadah umroh pada tahun ini. Nah. Wa fil 'amil muqbil. Dan hendaknya mereka menunaikan umrah pada tahun yang berikutnya. Yang dikenal dengan umratul qada. Itu pada tahun yang yang berikutnya. Tahun ini jangan. Karena orang-orang musyrikin merasa khawatir apabila mereka jadi menunaikan umrah pada tahun tersebut dianggap orang musyrikin sudah tidak punya kekuatan. Dianggap mereka lemah. Ini yang tidak mereka inginkan. Mereka yang menampakkan bahwa mereka pun masih punya kekuatan. Buktinya mereka mampu menghalangi masuknya Rasulullah alaihi dan kaum muslimin ke kota Makkah. Namun Rasulullah SAW menyetujui ikatan dan isi perjanjian damai tersebut. Ya, sampai kata Rasulullah SAW, لا يعطونني خطة يعظمون في حرمات الله إلا أطيتهم إياها. Tidaklah mereka memberikan padaku satu ikatan perjanjian yang di dalamnya mereka memuliakan hurumatullah melainkan aku berikan aku terima perjanjian tersebut orang-orang musyrikin menyangka bahawa mereka telah menang mereka telah berhasil menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk masuk ke kota Makkah mereka tidak mengetahui bahawa Allah azza wajalla Maha mengetahui siapakah yang akan meraih kemenangan. Oleh karena itu eh, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa kemenangan hakiki, kemenangan yang sebenarnya itu adalah pada saat sulhul Hudaybiyah. Pada saat sulhul Hudaybiyah, itulah kemenangan yang sebenarnya. Beliau mengatakan innakum kuntum ta'udduna fath Makkah fath wa innama kunna na'udduhu Fathal Hudaybiyah kalian menganggap bahwa kemenangan itu adalah ketika kalian menaklukkan kota Makkah. Adapun kami menganggap kemenangan itu adalah ketika peristiwa Al-Hudaybiyah. Itu sudah merupakan awal kemenangan kaum muslimin. Ya, disebabkan karena uh, <clears throat> terjadinya perjanjian damai tersebut untuk tidak saling menyerang kesempatan bagi kaum muslimin untuk menyebarkan Islam. Mereka tidak lagi dihalangi untuk menunaikan ibadah dan orang-orang musyrikin mereka melihat akhlak muslimin sehingga berbondong-bondong kaum muslimin eh, orang-orang eh, yang sebelumnya mereka kafir mereka masuk ke dalam al-Islam setelah mengetahui risalah dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam ila masa'al. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab memenuhi menyetujui apa yang diminta oleh mereka. Lima ja'ala Allah azza wa jalla fi dzalika min al-barakati wal maslahah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari peristiwa tersebut berkah dan kemaslahatan. Wa kariha dzalika jama'atu min ashabi, ada sebagian dari kalangan para sahabat membenci hal tersebut. Minhum di antara mereka Umar bin Khattab radhiyallahu an wa raja'a Abu Bakr As-Siddiq fi dhalik thumma raja'a sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mendatangi Abu Bakar menanyakan hal tersebut mengapa kami memberikan kehinaan di hadapan mereka Naam jadi seakan-akan bahwa dengan peristiwa Al-Hudaybiyah ini bahwa kaum muslimin dihinakan. Ini yang tidak diinginkan oleh Umar bin Khattab. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keputusan dan beliau memberi keputusan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana jawabuhu sallallahu alaihi wasallam kama ajabahu Siddiq radhiyallahu anhu maka jawaban Rasulullah sama seperti jawaban Abu Bakar siddiq Wa huwa annahu Abdullah wa rasuluhu wa laysa ya'si wa huwa nasiruh. Bahwa beliau adalah hamba Allah, beliau adalah rasulnya. Beliau tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan beliau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad istaqsal bukhari hadha al-hadis fi sahihi Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan secara panjang lebar hadis yang berkaitan dengan masalah perjanjian Al-Hudaybiyah ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.